Coba kemarin punya teks Berapa orang siapanya? saya. Hah? kami di DI itu bukan bukan kelas oh. Belum masuk. Belum masuk. Oh, tiap <laughs> iya ikut sekali kita apa ikut sekali itu sih oh iya iya, iya belum ngaji belum ikut di sih ya ini hadis mau oh iya Wah, oh, enam nih. Iya. Pada zaman Nabi Musa orang yang membunuh seseorang di, eh, supaya diampuni dosanya dia harus bunuh. Tapi baru pada Nabi eh, pada zaman Nabi Muhammad pembunuh tadi terserah pada keluarga yang dibunuh iya. Ini syariat Nabi Musa itu cuma mengenal kisos Syariat Nabi Musa Itu hanya mengenal kisos Tidak ada memaafkan Tidak ada diat Kemudian eh, Masa Nabi Adam pernikahan saudara diperbolehkan Tapi dilarang di dalam syariat Nabi Muhammad. Ya. Pada mulanya minum keras memabukkan diperbolehkan lalu ada turun ayat hingga minuman memabukkan dilarang. Ya. Tidak tahu kalau ini. Sebelum diutus Nabi Muhammad diperbolehkan puasa selama 40 hari ketika zaman Nabi tidak diperbolehkan apa ini maksudnya? Hah? Hah? 40 hari cuma bilang kedemikian Zaman dulu sholat boleh sambil ngobrol, tapi ada kemudian dilarang ya. Dulu menikah boleh lebih dari empat istri. Di zaman Nabi Sulaiman itu boleh sampai punya istri dan 99 bahkan. bila zaman Nabi batasnya cuma empat strik kok terus nggak masuk Hah? Apa katanya? Hah? Oh, terus? Terus oh. dikira apa? Oh. Adiknya sama. Ada apa? Ada Iya. Eh, eh, Mengenai ini apa namanya? Uh, eh, pada zaman uh, dulu kan pada masa Rasulullah SAW kan ada ini apa namanya? Pada masa pada pas perayaan Idul Adha itu ada tamu datang dari Madinah terus kan pada apa namanya Raja Madinah suruh jangan lupa daging kurban. Iya. Kemudian setelah setelah saya pergi maka Rasulullah melarang menyimpan dari lebih dari lebih dari malah oh, <laughs> itu ya, nah, tiga hari nggak nggak boleh kemudian empat korban dari tiga hari tahun depan terus nabi ditanya dan jawabannya kayak gitu maka itu karena dulu dilarang lebih dari tiga hari karena tidak ini mena, menolong orang-orang yang kesusahan sekarang silahkan kalian simpan ini ya yang ini apa namanya yang perintah Allah jika jika ada yang apa namanya yang mendapat ada seorang mendapatkan tanda kematian maka dia diwajibkan untuk berwasiat sebagai harta warisan dengan cara yang ma'ruf ke keluarga, ke anaknya dan ke kerabatnya. Uh -huh. Kemudian e, dimaksud dengan ayat Yusuf Yusuf Yusuf kumullah fi auladikum auladikum lizakari mithlu khadhi unsayin unsayain. Ya. Yeah. Terus kemudian yang ini apa namanya mengenai jika seseorang apa jika kalian melihat menuduh apa namanya perempuan yang baik-baik berzina itu Ustaz. Iya. Kemudian jika tidak bisa mendapatkan empat saksi maka di apa namanya didera dengan 80 kali deraan. Kemudian kan ada ayat yang lain yang yang apa namanya mentasis tasis kan bagian ini bagian dari tiba <laughs> di lapor. Oh. <laughs> Iya. Kenapa? Nah, jika dia yang melihatnya suami sendiri maka dia apa namanya bersumpahkan. Iya. Nah, akses itu ya iya. itu mengenai apa namanya? Nah, berapa itu? Yang tiga ini keempat lagi. Keempat, ya. Kemudian yang waladani waladani yatiyani minkum fa'aduhuma fa'in taba bawa aslaha fa'ridu an anhuma innallaha kana tawwaba rahima. Itu uh, kan jika ada dua dua yang berzina itu dua orang itu diselipkan apakah dia laki-laki atau perempuan atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki gitu. Kemudian jika jika mereka bertobat maka diterima tobatnya. Akan tapi ini di apa namanya Al-Quran dinafis dengan apa namanya hadis hadis Rasulullah SAW e, menyatakan man wajat tumu dia amalu amal kaum minuhin fakulu faktulu alfa'ilu alfa'il wal maksud al-faidah wal maqula hmm. terus yang kelima ini yang masalah puasa tadi puasa jika apa namanya jika seorang tiduran itu jika dia setelah apa namanya setelah waktu berbuka itu tiduran maka dia meneruskan puasa yang sampai sampai waktu dia berbuka ya. tuh jiplak dari ini <laughs> salah apa semua Oh, kemudian? Kemudian surat untuk kalau tentang apa? Kalau kita untuk kalau yang terus seperti satu sama menikah anak dari dulu hmm. dinasti dengan Almeida itu. ini. Eh, kan di Al-Baqarah 21 di dalam Hmm. Eh, tentang transaksi kemudian hmm. pada Al-Maidah yang 5 diperbolehkan. Iya, yang tepat taksisnya. Nah. Ya terus. E, kemudian apa pakaian Islam e, eh, bahwasanya dulu e, seseorang ketika dia tidak mempunyai sandal maka di, kalau eh, ketika dia punya kuf maka kufnya dipotong yeah. nah, di bawah mata kaki iya di bawah mata kaki yeah. Ya. dinasib dengan ketika seorang tidak punya sandal maka boleh dia memakai kuf tanpa harus Iya. yeah. menurut pendapat yang paling kuat kemudian yang keempat tentang masuknya atirak Hah? atirak atirak ya iya, iya. iya. ya mansuknya sembilan atirak ya terus nah, yang kelima apa? Berdiri menghormati jenazah. Ya, dulu diperintahkan untuk berdiri. Dan setelah itu mansuh. Ya. Ya. Nah, tidak ada kemudian disyariatkan untuk berdiri ketika jenazah lewat. satu delapan lima yang yang apa kalau itu anak nggak ngertinya letaknya di mana yaitu tadi yang berpendapat bahwasanya Al-Baqarah ayat 185 itu yeah. masuk tapi pengertian masuk di kalangan sahabat yang maksud saya penjelasannya itu saya yang ini. masalah puasa ya. Membayar video Tentang bahasa membayar video Hmm. Jadi ada tentang membayar fidyah itu ada dua pendapat. Ada riwayat dari Salamah bin Aqwa sama riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas mengatakan tidak masuk, Namun itu berlaku untuk orang-orang tua. Gitu. Itu kembali kepada makna wa alal ladina yutiqunahu dan untuk orang-orang yang yutikunahu apa makna yutikunahu yutikunahu ada yang memaknai orang yang kuat puasa makanya masuk. kalau maknanya yutikunahu adalah orang-orang yang kuat puasa orang-orang yang kuat puasa maka boleh tidak puasa dengan bayar dia wa ladina yutikunahu itu to'am miskin Namun faman tatawa eh, faman tatawa khairan fa khairullah wa antasumu khairul lahu. Kan tapi kalau puasa lebih baik. Eh, menurut satu versi Salamah bin Aqwa itu masuk karena Kunahu dipahami dengan kuat puasa. dimampu berpuasa. Nah, jika kemudian yutiqunahu itu dimaknai orang yang bisa atau kuat berpuasa dengan kesulitan di yutiqunahu di situ maknanya menurut pendapat yang kedua bukan mampu akan tapi mampu dengan susah bisa kuat akan tapi uh, perlu kemudian kesulitan gitu Nah, kalau Ibn Abbas pendapat e, tidak mansuh dengan pengertian yutikunahu maknanya dah demikian. Oleh karena itu berkatakan ayat ini berlaku masih tetap berlaku untuk eh, orang-orang e, yang e, apa orang-orang yang tua gitu. Ada juga masalah itbak nah, dalam buku di masa silam itu masroknya itu tidak meletakkan di lutut akan tapi di antara lutut eh, di antara paha eh, itbak dan mansuk dengan diperintahkan untuk itbak <clears throat> diperintahkan untuk meletakkan tangan pada lutut ketika rokok Ya, kita lanjutkan dengan الأخبار قال المؤلف رحمه الله تعالى الأخبار الحديث تعريف الخبر الخبر تعريفه لغة النبأ والمربي هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول Pak Tri nggak pernah ikut deh Pak Tri Agung Wa amal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Ma fa'alahu bi muqtada al-jibillati kal akli wa surbi wa naumi. Fala hukmalahu fi dhatihi. Walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin. Wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun kal akli bil yamini aw manhiyun anha kal akli bis shimali. Asani ma fa'alahu bihasabil adati kasifati libasi famubahun bihaddi dhatihi wa qad yakunu ma'muran bihi aw maniyan anhu li sababin athalis ma fa'alahu ala wajhil khususiyat fayakunu mukhtasan bihi kal wisali fi wa nikahi bil hibati wa la yukamu bil khususiyati illa bi dalilin li'anna al-asla at-ta'asi bihi Arabi ma fa'alahu ta'abudan fawajibun alaihi hatta yahsula al-balagu liwujubi tablihi alaihi Thumma yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala al-asahil aqwali Wa dhalika li'anna fi'lahu ta'abudan yatulu ala adamul ala fayakun masru'an la iqaba fi tahkihi wa hadha haqiqatul mandubi misalu dalika hadisu Aisyata annaha su'ilat bi ay syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu qal bisiwaki Falaisa fi siwaki inda dukhulil baiti illa mujarradal fi'li fayakun manduban. Wa misal akhar kana Nabi sallallahu yukhalilu lihyatahu fil wudu'i. Fatakhlilu lihyati laisa dakhilan fi ghuslil wajhi hatta yakuna bayanan li mujmalin. Wa ma huwa fi'lun mujarradun yakunu manduban. Khabar eh, takrif definisi khabar khabar akbar itu bentuk jamak dari khobar dan khobar definisinya secara bahasa adalah an berita sedangkan yang dimaksudkan huna di sini khobar di sini maknanya sama dengan sunnah yaitu segala sesuatu atau sama dengan hadis segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi SAW mingkaulin berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun takrir ataupun sifat. Waqad sabaqal kalam dan telah lewat pembicaraan tentang berbagai ketentuan minal kaul untuk hadis berupa ucapan. Bahkan semua yang kita bahas dalam bab yang lewat, bab mujman, mubayan, ya, mutlak, mukaya, taksis, nasakh dan sebagainya, itu berkenaan dengan eh, perbuatan eh, berkenaan dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kemudian juga bisa masuk di dalamnya Al-Quran nah, maka pembahasan tentang hadis kauli sudah lewat ya, di bab mujmal di bab ya, taksis ya. maka yang belum dibahas adalah perbuatan atau kalau sifat jelas tidak mengandung hukum karena sahabat bercerita Nabi tidak kudapat kudapatkan tangan yang lebih lembut daripada tangan Nabi. Nah, tidak mengandung hukum. Ya. Eh? Bahkan lebih lembut daripada sutra. Wajah Nabi terang. Lebih lebih terang daripada bahkan purnama misalnya. Dengan Nabi, bau Nabi wangi, tidak ada mengandung hukum. Maka yang mengandung hukum kaulin atau fi'lin atau takrir. Kaul sudah dibahas. Maka tersisa fi'lin atau takrir. Maka tinggal dua ini ya kan dibahas dalam bab ini. Wa amal fi'lu maka ada pun perbuatan Nabi SAW maka perbuatan Nabi itu anwa macam-macam. Yang pertama apa yang Nabi lakukan? Bimuk tato jibil, eh, jibillah karena tuntutan kemanusiaan. Sifat beliau sebagai manusia. Seperti makan ketika lapar, minum ketika haus, tidur ketika ngantuk. Maka tidak ada hukum untuk hal ini fidatihi. Semata-mata perbuatan tersebut. Nah, tidak ada kemudian hukum nah, dianjurkan tidur ketika ngantuk nggak perlu udah otomatis tidur termasuk kemudian kencing itu sifat manusiawi birak sifat manusiawi tidak nah, ada kemudian hukum dianjurkan kencing atau dianjurkan buang air besar ini tidak ada hukum seperti itu Semata-mata kencingnya, semata-mata buang air besarnya itu tidak tidak mengandung hukum. Akan tapi kot yakunu makmuran teh akan tapi bisa diperintahkan atau dilarang disabab karena satu sebab. Ya, kalau ada hadis khusus yang menjelaskan kalau kemudian uh, model tidur seperti ini tidak boleh. uh, terus kemudian buang air di tempat ini tidak boleh di tempat itu tidak boleh dan aslinya buang airnya itu tidak ada hukumnya maka seandainya ada yang kemudian bernilai hukum diperintahkan atau dilarang maka harus disabat harus terdapat hadis khusus hadis lain Wakat yakunulahu sifaton matlubah dan terkadang ada sifat yang diperintahkan semacam makan dengan tangan kanan atau ada yang dilarang semacam makan dengan tangan kiri maka larangannya adalah larangan haram demikian juga perintah maka dengan tangan kanan menurut pendapat yang kuat adalah e, perintah wajib jadi eh, kalau kemudian perbuatan yang statusnya jibila itu tidak ada hukumnya. Maka jika ada orang bertanya apakah kemudian hadis Nabi e, dalam memahami hadis Nabi itu ada yang uh, nah, uh, kita harus bedakan antara hadis Nabi yang berkaitan dengan kemanusiaan, sifat-sifat manusia dan yang eh, sebagai beliau dan sebagai seorang rasul, maka jawabannya ada namun hanya dalam perbuatan. Yang namanya kemudian memisahkan hadis antara hadis ini sifat kemanusiaan dan sifat kerasulan itu hanya ada dalam bab perbuatan nabi dan tidak dalam bab perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi seluruhnya adalah eh, maka kita wajib untuk mentaati jika berupa perintah dan wajib kita taati berupa jika berupa larangan. Jika tidak terdapat dalil yang memalingkannya yang menunjukkan itu mansuh atau yang lainnya. Beda dengan orang-orang liberal, mereka hendak menetapkan bahasanya dalam hadis kauli itu ada yang terpengaruh untuk kemanusiaan sehingga tidak diamalkan sehingga bisa jadi tidak relevan untuk satu zaman. Hadis tentang larangan perempuan jadi pemimpin eh, itu berkaitan dengan sifat kemanusiaan Nabi nggak relevan sekarang nggak mengamalkan hadis tersebut nggak apa-apa sekarang itu mereka sedangkan para ulama yang membagi kemudian ada kemudian hadis yang berkaitan dengan sifat kemanusiaan dan bukan itu dalam perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam ucapan Inilah perbedaan antara apa yang mereka katakan dan apa yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, perbuatan yang Nabi lakukan biasa bil adat sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat di masa silam. ya, perbuatan yang Nabi lakukan karena tuntutan kebiasaan bentuk piringnya Nabi ya. bentuk gelasnya bentuk rumah kayak apa modelnya model tungku dan macam-macamnya itu Nabi lakukan biasa bila ada karena kemudian adat karena ya adat masyarakatnya piringnya tentunya seperti ini gelasnya wujudnya seperti ini jenis makanan yang dimakan seperti ini Nabi makan koma perbuatan Nabi makanan pokok Nabi ya, tidak ada kemudian dianjurkan seluruh umat Islam untuk menjadikan koma sebagai makanan pokok nah, kenapa karena ini perbuatan ya biasa bila ada Kasifat libat semacam libas bentuk pakaian. Maka kalau perbuatan yang Nabi lakukan karena dorongan tradisi pemubahan fihad hadidatihi, maka pada asalnya adalah mubah. Atau kalau dikatakan oleh Syaimin di Sarah Nazam itu ah, Kalimat dilakukan karena ada itu adalah mustahab namun nauknya mustahab namun jenisnya. Itu maksudnya dianjurkan namun jenisnya Nabi berpakaian, maka dianjurkan berpakaiannya jenis pakaiannya bukan model pakaiannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah masyarakat yang e, budayanya adalah memakai sorban. Budayanya, budaya penutup kepalanya adalah memakai sorban. Ini Nabi lakukan biasa bila ada. Karena tidak terdapat hadis yang sahih tentang keutamaan bersorban. Nah, terdapat beberapa hadis tentang keutamaan bersorban. Namun hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Macam hadis e, Salatnya orang yang berkorban itu jauh lebih baik 70 kali lipat daripada salat orang yang tidak berkorban Bersorban nah, Ini hadis palsu tentang keutamaan sorban Oleh karena tidak ada kemudian hadis yang eh, Yang sahih tentang keutamaan bersorban Maka apa hukum bersorban? Hukum bersorban adalah ini Nabi lakukan biasa bila ada karena memang masyarakatnya ketika itu eh, kebiasaannya adalah berpakaian dengan bersorban. Jadi mustahab namun maunya jenisnya yaitu jenis pakaian itu maksudnya bukan model pakaian yang dilakukan Nabi namun e, yang dianjurkan adalah orang berpakaian sesuai dengan masyarakatnya sesuai dengan adatnya masing-masing sama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat nah, kalau di satu tempat adatnya berisbal ya nggak boleh eh, kemudian dengan itu beralasan dengan itu untuk berisbal Namun boleh jadi seorang yang melakukannya itu berpahala jika dia melakukannya karena motivasi dan dorongan cinta kepada Nabi. Nabi punya bersobat, bersobatnya tentunya seperti ini. Maka kemudian ada orang yang kemudian karena begitu cintanya pada Nabi kemudian ingin mengekspresikan cintanya dengan makanan tersebut. Maka boleh jadi berpahala. Nah, berpahala bukan karena memakai sorban, berpahala karena eh, rasa cintanya kepada Nabi SAW yang itu kemudian diwujudkan dengan memakai sorban yang Nabi biasa pakai. Jadi kalau Nabi kalau pakai sorban maka Nabi tidak eh, yang jadi kebiasaan Nabi Nabi tidak meletakkannya di di pundak kanan atau pundak kiri akan tapi di antara bahu maka orang kemudian bersorban dan dia mengamalkan eh, karena rasa cintanya pada Nabi SAW tidak bersorban sebagaimana yang Nabi lakukan diletakkan di atas di antara bahu. Maka boleh jadi mendapatkan pahala karena rasa cintanya. Wakat yakunu ma'muran au manhian dan boleh jadi diperintahkan atau dilarang anhuli sababin karena satu sebab semacam Nabi SAW memerintahkan kita untuk uh, menganjurkan untuk ber, uh, berpakaian dengan warna putih misalnya yang ketiga mafa'alahu ala wajil khususiyah perbuatan yang Nabi lakukan dan itu adalah merupakan khususiyah hak khusus Nabi pun muhtasan di maka dan merupakan hak khusus Nabi wisal, saumi seperti puasa wisal khusus untuk nabi wanita hubil hibah, dan nikah dengan sebab hibah ada seorang perempuan datang wa nabi kuberikan diriku padamu maka kemudian nabi mengatakan aku terima maka sah dia jadi istri nabi tanpa wali tanpa saksi tanpa akad nikah tanpa mahar namun tidak boleh untuk yang lainnya namun walayuhkam bil khususia tidaklah difonis satu hal itu adalah ilat di didalilin kecuali ada dalil di anal asra atau asibhi karena hukum asalnya adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, apa yang Nabi lakukan tak abudan karena dalam rangka ibadah. Dan ini boleh jadi kemudian terdapat ikhtilaf di antara ulama, apakah ini tak abudi ataukah ini karena satu sebab bisa ini adalah karena kebetulan ya, maka bisa kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama eh, tidak menutup kemungkinan demikian jadi menilai menilai ini bab budi ataukah ini bab ya, jibillah jibiliyah karena ini adalah Nabi lakukan kebetulan. Nah, kalau kebetulan kan kemanusiaan kan. Nabi jalan dan kebetulan uh, ingin buang air di satu jalan kemudian Nabi berhenti untuk buang air. Ini kan kebetulan buang air di situ. Apakah ini uh, ta'abudan ataukah kemudian jibiliyatan? Uh, jawabannya jibiliyatan maka tidak kemudian dihancurkan di situ. Atau kemudian kebetulan Nabi kemudian istirahat capek, kemudian istirahat di satu tempat dan sholat di sana. Maka kemudian memaksudkan tempat itu apakah apakah tak abudi ataukah jibili? Tentu jibili. Ya tidak dianjurkan kemudian sholat di tempat Tidak ada anjuran untuk sholat di tempat tersebut. Ini, boleh jadi mm, ini satu perkara yang Nabi lakukan ini apakah ini ta'abudi atau jibili kan nah, ya, kebetulan dan dibili ya nah, maka pun jadi kemudian ada perbedaan pendapat untuk menentukannya macam tentang e, daerah yang Nabi lewati ketika berhaji masuk dari Madinah ke Mekah nah, beliau melihat satu uh, rute yang dia adalah satu rute tertentu. Uh, ini ulama berselisih pendapat tentang rute ini. Ada yang mengatakan ini tak abudi, maka dianjurkan orang yang datang dari arah Madinah untuk melihat rute tersebut. Kalau dia uh, mau berhaji, nah, nah, ada kemudian yang lain mengatakan tidak, ini cuma dipilih. Uh, nah, pertimbangan tertentu kemudian Nabi melakukannya Maka kalau perbuatan yang menampilkan dalam rangka beribadah, wajibun alaihi, maka melakukan perbuatan itu hukumnya wajib. Hatta yasul al balak sehingga terwujudlah tablik. Diwujud tablik karena tablik menyampaikan wahyu itu sebuah kewajiban. Padahal kita tidak akan tahu eh, adanya ibadah dengan bentuk seperti ini kecuali jika Nabi contohkan dengan perbuatan beliau. Maka berdasarkan hal tersebut, maka hukum mentablekan satu ibadah dengan perbuatan maka hukumnya wajib untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kunuman manduban kemudian menjadi satu hal yang dianjurkan fihakihi untuk Nabi SAW dan untuk kita. Ini tidak wajib. Ala asal akwal menurut pendapat yang paling kuat. Jika perbuatan itu ada perbuatan fi'il Nabi mujarab. Nah, jika perbuatan Nabi SAW mujarab semata-mata tanpa ada indikasi menunjukkan wajibnya, eh, tanpa diringi dengan perintah, semata-mata perbuatan, maka memberikan hukum apa? Maka ulama berselisih pendapat Eh, pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Syekh Ibn Saimin dan dan banyak para ulama yang lain perbuatan nabi yang tidak diringi dengan indikasi dan perintah maka dia dalam menunjukkan hukum mandub dengan alasan kenapa dipilih mandub li'ana filau karena perbuatan nabi karena ta'abud dan dalam rangka beribadah itu menunjukkan disyariatkannya perbuatan tersebut dan hukum asal adalah atau zimah terbebas dari kewajiban. Artinya ada meliqab, tidak dapat hukuman jika tidak melakukan satu perbuatan. Kan hukum asalnya manusia itu tidak mendapatkan beban. Baru ada beban syariat jika ada dalil yang jelas menunjukkan manusia terbebani untuk melakukan satu perbuatan tertentu. Maka payakun masu'an maka disyariatkan dan tidak ada hukumannya ditarki karena meninggalkannya dan inilah hakikat manduk contoh perbuatan Nabi Mujarab yang kemudian hukumnya adalah manduk dalam hadis Aisyah Aisyah ditanya Aisyah apakah yang uh, yang dilakukan Nabi SAW yabda'u yang Nabi mulai pertama kali jika masuk ke dalam rumah kata, kata Aisyah eh, beliau bersiwak Baik sapi siwak maka tidak ada diatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Maka tidak ada dalam siwak ketika bersiwak bergosok gigi ketika masuk rumah kecuali mujarab al fi'li semata-mata perbuatan Nabi. Tidak ada indikasi perintah atau ya, ya dikasih perintah. Jadi kalau manduban maka hukumnya dianjurkan, dianjurkan bersiwak setiap kali masuk rumah. Pemisalan akhir dan contoh yang lain Nabi SAW menyalah-nilai jenggot beliau ketika berwudu dikatakan ya, Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi. Maka menyalah-nilai jenggot bukanlah satu hal yang termasuk dalam membasuh wajah sehingga kemudian dikatakan perbuatan Nabi ini adalah bayan mujmal e, penjelasan untuk e, syariat yang global namun ini adalah e, fi'il mujarad fayakun manduban maka hukumnya adalah Mandu. kemudian yang kelima ma fa'alahu bayanan li mujmalin min kitab awi sunnah fawajibun alaihi hatta yasula al bayanu li wujubi tablihi alaihi thumma yakunu lahu hukmu dhalika eh, hukmu dhalika nasil mubayani fi haqihi wa haqqina Baik karena wajiban karena dzalikal fi'lu wajiban wa in manduban karena dzalikal fi'lu manduban. Misalul wajib af'alu salati al wajibati allati fa'alaha Nabi sallallahu bayanan li mujmali qauli ta'ala wa aqimus salat. Wal misalul mandubi salatuhu sallallahu alaihi wasallam rakaataini khalfal maqami ba'da an faragha min at-tawafi. Bayanan li qauli ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla haitsu taqaddama sallallahu alaihi wasallam ila maqam Ibrahim wa yatlu hadil ayata wa ra'atani khalfal maqami sunnatun wa amma takriru asyai fa huwa dalilun ala jawazihi ala al-wajhi alladhi aqarahu qawlan kana am fi'lan Misalu ikrarihi ala qawli ikraruhu aljariyata ala alati sa'alaha aina Allah qalat fi samai. Wa misal ikrarihi alal fi'li ikraru ikrahu sahib as-sariyati alladhi kana yaqra'u li ashabihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Faqala Nabi sallallahu saluhu li ay syai'in kana yasna'u dalika. Fasaluhu faqal li annaha sifatu rahmani wa ana uhibbu an aqra'aha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Wa misalun akharu iqraruhu al-habasyata yal'abuna fil masjid. Min ajli ta'lifi alal islami. Wa amma ma waqa'a fi ahdihi wa lam ya'lam bihi fa innahu la yunsabu ilayhi. Walakinnahu hujjatun li iqrarillahi lahu. Walidzalika istadalla sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazil azli bi ikrahillahi lahum alaihi. Qal Jabir radhiyallahu anhu kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu muttafaqun alaihi. Wa zaka muslimun qala Sufyanu walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'anu. Eh, wa yatulu ala anna iqrar Allahi hujjatun anal af'ala al-munkarata allati allati kana al-munafiquna yukhfunaha yubayinuha Allah taala wa yungkirunaha alaihim. Apa di situ tercatat tertulis apa? yungkiruha alaihim. Padahal ala ana kata Allah anhu fawaja izun. Kemudian kelompok yang kelima untuk perbuatan Nabi Sallam adalah perbuatan Nabi dan perbuatan tersebut berfungsi bayan limujmal menjelaskan dalil yang global berupa dalil Quran dan Sunnah maka hukumnya adalah wajib atas Nabi SAW hatta surat bayan sehingga eh, kita mendapatkan kejelasan karena Nabi SAW punya kewajiban untuk tablik menyampaikan wahyu dan kita tidak akan jelas bagaimanakah mengamalkan mujmal tersebut sampai Nabi menjelaskannya dengan perbuatan dia. Maka hukumnya wajib untuk Nabi lakukan. Kemudian setelah itu, setelah uh, sudah uh, umat sudah jelas dengan perbuatan tersebut, bagaimanakah hukum melakukannya? Ya lahu maka hukum perbuatan Nabi tersebut adalah hukum dari nas adalah sama dengan hukum nas mubayan yang dijelaskan. Itu tergantung nasnya. Jika nasnya itu adalah mewajibkan perbuatan itu maka wajib. Jika menganjurkan maka anjuran. Maka hukumnya tergantung dengan nas yang dijelaskan baik untuk nabi ataupun untuk kita. Baik karena wajiban maka jika kemudian nas yang mujmal tersebut perbuatan yang ada dalam nas mujmal itu wajib, maka perbuatan Nabi yang menjelaskan mujmal itu jadi wajib. Jika mandub, maka perbuatan yang menjelaskan mujmal itu mandub. Ya. Bayanul mujmal. Ringkasnya bayanul mujmal itu tergantung perbuatan yang ada dalam nas yang mujmal. Itu perbuatan yang wajib ataukah perbuatan yang dianjurkan. Contoh yang wajib adalah perbuatan sholat yang hukumnya wajib yang dilakukan oleh Nabi untuk menjelaskan nas yang mujmal, yang global yaitu firman Allah tegakkanlah sholat. Gimana cara menegakkan sholat? Nabi jelaskan dengan perbuatan beliau. Maka perbuatan Nabi SAW yang menjelaskan Michael sana, Ya. Ya. Delapan. Ya. Enggak eh, tahu ya saya saya eh, belum lihat jadwal saya nanti enggak, ya nanti hubungi lagi aja. Eh, nanti ada ini ini juga ini lagi pengajian habis maghrib nanti ada pengajian ya ya ya Maka Nabi SAW menjelaskan tentang pelaksanaan dari waktu musalah dengan perbuatan beliau. Maka perbuatan beliau dalam hal ini hukumnya adalah wajib karena sholat hukumnya wajib. Apa hukum sholat? wajib. Nabi jelaskan dengan perbuatan beliau maka perbuatan Nabi tentang yang menjelaskan tentang salat itu hukumnya wajib. Dan contoh yang dianjurkan salatnya Nabi SAW sebanyak dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah paroh selesai tawaf. Nah perbuatan Nabi ini menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Maka Nabi SAW maju menuju makam Ibrahim sambil membaca ayat ini dan dua rakaat di belakang makam Ibrahim hukumnya mustahab, bukan satu kewajiban. Ya, perintah untuk kemudian sholat di belakang makam Ibrahim dalam ayat Watar hidumin makam Ibrahim sholat ini hukumnya apa? Jawabannya mustahab. Kemudian Nabi jelaskan dengan perbuatan beliau beliau salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, maka dua rakaat yang Nabi, Nabi lakukan itu hukumnya mustahab. Itu yang dimaksud bayan mujma. Maka perbuatan Nabi dibagi lima, jibiliyah, ada, e, kemudian khususiyah, kemudian eh, fi'il mujarab, kemudian bayan mujma'. Kemudian berikutnya adalah tentang hadis takriri. Wa amat takriruhu, adapun takrir persetujuan Nabi SAW, maka menghasilkan hukum apa? Jawabannya menghasilkan hukum mubah. Bahwa dalilun ala jawazihi. Maka ini adalah takrir Nabi SAW adalah dalil bolehnya satu perbuatan yang Nabi setujui. Asalkan ala wajillah di akarahu perbuatan tersebut atau ucapan tersebut dilaksanakan dipraktekkan sesuai dengan apa yang Nabi setujui. Baik, yang Nabi setuju itu berupa ucapan atau perbuatan. Contoh persetujuan Nabi untuk ucapan ada persetujuan Nabi terhadap seorang budak perempuan yang Nabi tanyai di ke Allah. Kemudian budak perempuan tersebut mengatakan di sana. Maka tidak boleh ada orang yang menyerahkan jawaban di sana ah. <coughs> untuk pertanyaan ain Allah. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyetujuinya, mendiamkannya. Seandainya ini mungkar, maka Nabi tidak mendiamkan kemungkaran. Ini salah, keliru, maka Nabi tidak akan membiarkan satu hal yang keliru. Kemudian contoh persetujuan Nabi untuk satu perbuatan persetujuan Nabi terhadap perbuatan Sahibu Syariah ya, seorang panglima pasukan yang Nabi kirim sang panglima ini ya kok dia jadi imam dia ya, panglima perang dan otomatis langsung jadi uh, imam sholat uh, karena ya kok li asabihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, atau orang tersebut membaca untuk sahabat-sahabatnya anak buahnya jadi maksudnya jadi imam fayaktim bikul huwallahu ahad maka setiap rokaat diakhiri dengan kul ahad setiap rokaat itu mesti tidak lupa kul ahad maka ini menunjukkan tidak makruhnya membaca surat di setiap rakaat. Tidak makrohnya. Karena Nabi SAW menyetujui perbuatan tersebut. Maka Nabi saw kemudian berkata, tanyalah orang tersebut, ya Syekh, karena apakah dia melakukan hal itu? Dan mereka bertanya, kemudian orang tersebut memberikan jawaban, li'anna sifat rahmat Karena dalam surat Al-Ikhlas, Kulullah Ahad itu terkandung sifat rahmat. Nah, ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat di samping memiliki nama. Wa ana uhibbu an aqra'aha oleh karena itu aku eh, suka dan cinta untuk membacanya. Maka Nabi SAW mengatakan berikan kabar kepadanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya muttafaqun aleh Maka hadis ini menunjukkan bolehnya perbuatan seperti ini dan tidak makruhnya, apalagi dihukumi haram. Nah, tentu lebih tidak bisa lagi. Ya. Menunjukkan uh, bolehnya perbuatan ini. Apakah ini menunjukkan dianjurkan? Apakah kemudian dari hadis ini karena Nabi mengatakan akbiruhu anallaha yuhibbuhu itu bisa disimpulkan dianjurkan membaca al-ikhlas setiap rakaat sebenarnya tidak. Ya, tidak dianjurkan, akan tapi bu, jika ada orang yang melakukan nggak boleh dilarang. Karena Nabi SAW menyetujuinya. Maka apakah kemudian membaca al-ikhlas setiap kali rakaat adalah satu hal yang masuk? Jawabannya bukan satu hal yang masuk, bukan satu hal yang disyariatkan. Namun apakah bid'ah? Juga bukan. Masuk bukan, bid'ah juga bukan. Lalu apa? Mubah hukumnya. Karena satu ibadah itu dikatakan masuk, disyariatkan, maka yang namanya ibadah itu disyariatkan imam wajib, imam mustahak. Gitu. Maka tidak mesti ketika para ulama mengatakan ini satu hal yang perlu diperhatikan, tidak mesti ketika para ulama mengatakan amal ini tidak masuk, itu tidak mesti maknanya bid'ah. Tidak mesti maknanya bid'ah. Boleh jadi maknanya bid'ah, boleh jadi tidak. Tergantung hukum amal tersebut mubah ataukah tidak. Kalau ternyata kemudian perbuatan tersebut mubah, maka ini tidak masuk dalam artian mubah. Maka sungguh satu, salah satu bentuk salah paham dengan perkataan para ulama adalah memaknai ghairu masro, tidak masro itu sama dengan bid'ah. Semacam fatwa Ibnu tentang masalah mencium mushaf Al-Quran. Bagaimana hukum sambil habis orang baca Quran kemudian ditiup? Maka jawaban beliau itu satu hal yang tidak masuk di teks fatwanya ini adalah perbuatan yang gairu masuk tidak disarankan Satu hal yang ghairu masroh tidak disyariatkan, tidak dianjurkan maksudnya. Akan tetapi ya tidak pula dilarang. Akan tetapi kemudian ya tidaklah dilarang orang yang melakukannya karena cintanya terhadap Al-Quran. Kemudian dia ekspresikan dengan seperti itu. Kurang lebih teks fatwanya seperti itu. Uh, makna dari fatwa yang beliau sampaikan sedikit Ini ghairu masroh, jelas sudah katakan ghairu masroh. Akan tadi tidak kemudian uh, diingkari orang yang melakukannya. Artinya apa? Mubah. Ya, satu perbuatan yang mubah. Jika orang tersebut melakukannya karena rasa cinta terhadap al Kemudian contoh yang lain adalah persetujuan Nabi SAW terhadap orang-orang Habsi yang bermain di masjid. Itu bermain eh, main tombak di masjid. Mem memainkan tombak di masjid. Ketika Aid ketika Idul Fitri, ketika hari raya. Min ajil taklif alal Islam karena tujuan agar e, taklif alal Islam orang meng, menjinakkan hati mereka sehingga mau menerima Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Habasyah ini bukan latihan perang. Ini tidak e, tepat kalau menggunakan dalil latihan perang, bolehnya latihan perang di masjid itu main-main cuma bermain ya nah, sebagian orang salah memahami hadis ini dan mengatakan ini adalah latihan perang ini bukan latihan perang yang benar akan tapi ini cuma sekedar main-main di masjid Kemudian ada pun perkara yang terjadi di masa Nabi SAW dan Nabi tidak tahu kejadian itu maka tidak boleh dinisbatkan pada beliau. Artinya tidak boleh dikatakan Nabi menyetujuinya. Karena Nabi tidak tahu. Perbuatan yang bisa disebut takrir adalah dilakukan di masa Nabi dan sampai beritanya pada Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Nah, itu takrir. Namun kalau perbuatan tersebut terjadi di masa Nabi salah dan kita tidak tahu apakah Nabi itu tahu apakah tidak, maka tidak bisa disebut takrir gitu falayun sabilaihi tidak dinisbatkan pada nabi artinya tidak boleh dikatakan ini disetujui oleh nabi akan tapi apakah apa yang terjadi di masa nabi dan nabi tidak mengetahuinya apakah itu boleh ee, eh, dilakukan apakah tidak apakah bisa jadi dalil pendapat yang benar walakin hujjah akan tapi itu adalah hujah dalil namun dalilnya bukan karena ikrar Nabi, persetujuan Nabi, namun bahkan karena persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Dalil kalau apa yang dilakukan di masa Nabi dan kita tidak tahu Nabi tahu ataukah tidak adalah dalil. Maka dalil untuk kaidah ini, ini kan kaidah jadi kaidah segala perbuatan yang dilakukan di masa Nabi SAW dan kita tidak tahu apakah Nabi itu tahu ataukah tidak, maka hal tersebut adalah hujah bolehnya mubahnya hal tersebut. Maka dalil untuk kaidah ini adalah eh, pendalilan para sahabat. Mereka berdalil bolehnya azal dengan persetujuan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Bagaimana kata Jabir, kami melakukan azal dan Quran masih turun. Mutafakun ale. Dalam rat Muslim ada tambahan, Sufyan mengatakan, walau karena syai'an yunha anhu seandainya azal ada sesuatu yang dilarang, tentu lanahan anhul Quran, tentu Al-Quran akan melarang kita untuk melakukannya. Dalil yang kedua untuk kaidah ini adalah waibul dan dalil bahasanya persetujuan Allah adalah hujah adalah perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang munafik Yuhfunaha yang mereka sembunyikan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingkari. Maka ini menunjukkan bahasanya apa yang Allah diamkan bahwa jahil. maka hukumnya adalah boleh. Semacam kejadian di Bani Salimah ketika mereka masuk Islam ketika itu maka dipilihlah orang yang paling banyak hafalannya. Ternyata ada seorang anak kecil berusia dan belum balik berusia baru 6 atau 7 tahun. Dan nah, karena kemudian hafalan yang paling banyak akhirnya dialah yang ditetapkan jadi imam. Imam tetap saja. Dan Bani Salimah itu ada di pinggiran kota Madinah Maka berkenaan dengan apakah seorang yang belum balik itu boleh jadi imam sholat fardu maka ulama berselisih pendapat ada yang mengatakan uh, tidak boleh apa komentar mereka tentang hadis ini mereka katakan apa hadis ini terjadi di masa Nabi SAW namun kita tidak tahu apakah Nabi itu tahu atau tidak Akan tapi pendapat yang benar adalah pendapat ulama yang membolehkannya. Sah dan boleh, boleh dan sah anak kecil mengimami orang-orang yang dewasa untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu sekalipun. Dengan alasan terjadinya uh, perbuatan ini anak 6-7 tahun jadi imam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melarangnya. Seandainya ini ada satu yang terlarang, tentu Allah akan eh, memberikan wahyu, kemudian e, berisi teguran, kemudian supaya Nabi SAW menyampaikannya pada mereka. Akan tapi tidak, maka menunjukkan bolehnya. Mencoba contoh penerapan e, eh, kaidah ini itu yang terjadi di masa Nabi dan kita tidak tahu Nabi itu tahu ataukah tidak maka dia adalah hujah demikian yang kita bahas dalam kesempatan sore hari ini eh, ada pertanyaan pembatasannya itu yang dikasihkan itu masuk masuk yang boleh kayak ujung tentang Iqbal tadi kan yang alasan cinta berapa kan orang itu batasan yang bid'ah itu seperti apa kan orang melakukan murid nabi sama itu kan batasannya juga cinta eh, karena ada riwayat dari salaf untuk masa mencium Nabi itu ada riwayat dari salah seorang ulama salaf yang melakukannya. Hmm, saya lupa namanya jadi beliau itu kemudian apa satu ketika apa eh, meskipun kejadiannya juga agak berbeda sebenarnya sih akan tapi memiliki kesamaan yaitu mencium mushaf satu ketika kemudian mushafnya jatuh dan diambil kemudian dicium ada orang selama salat yang demikian gitu maka itu ghairu masuk namun bukan bid'ah mengingat menjadi hukum mubah mengingat ada sebagian ulama salaf yang tidak dapat berriwayat sebagai ulama salaf melakukannya kan kalau apa e, kebiasaan pakaiannya pada zaman Rasulullah SAW kan ini apa pakai gamis kan untuk di apa menutupi Uh, di belakang ini nah itu kan anak baca ada juga yang bahkan dibilang ada ini adalah suatu kesalahan apabila kita sholat memakai celana panjang sholat memakai celana panjang artinya tidak pakai gamis yang sampai menutupi ataupun memakai apa ataupun memakai sarung gitu nah itu <clears throat> kesalahannya tuh sampai haram atau apa ya larangannya tuh tingkatnya haram atau maupun apa apa itu sholat nggak pakai apa sholat tapi pakai celana panjang sehingga apabila apa, apa, apa sujud kelihatan gitu loh gitu apakah haram atau sekedar eh, kalau, kalau sepengetahuan saya itu ini kembali kepada pak, eh, celananya itu ketat ataukah tidak kalau celananya longgar tidak ya masalah tapi kalau celananya ketat maka kemudian ya atau terlalu ketat itu yang disebut bantalun Hah? Iya. Namun ya masalah kemudian e, masalah pokoknya itu adalah berputar berkaitan dengan masalah fatul Allah Berputar dalam masalah fatul aurah. Gimana pakainya sudah fatul aurah atau belum? Pakai yang dilakukan yang dikenakan oleh seorang itu dalam sholatnya apakah sudah menutup auratnya atau ah, tidak maka jika sudah ya sudah sudah selesai nah, jika belum maka ya belum dan jika belum maka itu bukan hanya bermasalah ketika sholat di luar sholat karena satu orang itu aslinya adalah umum perintahnya adalah umum di dalam sholat dan di luar sholat Ini demikian Rasulullah ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.